Ustaz apa boleh berwuduk sebelum tidur tapi dalam keadaan berhadas besar? Bukan boleh dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berhubungan kelamin dia di waktu malam maka kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang dia berwuduk saja. Dibasuh kemaluan, setelah itu berwuduk, tidur. Begitu sunnah. Banyak yang komen di YouTube kalau Ustadz punya pengetahuan yang luas. Kenapa Ustadz nggak nyambung jadi dokter? Saya dapat beasiswa dari AMCI. AMCI, Ajong Marokin Cooperation Internasional. Jatah beasiswanya 7 tahun. Terserah mau S1, mau S2, S3, 7 tahun. Lebih 7 tahun tak boleh. Sudah saya habiskan 2 tahun. Karena saya S2 2 tahun, 23 bulan saya selesaikan, habis. Jatah saya 4 tahun lagi. Mestinya saya pulang haji Habis selesai saya pergi ke Makkah, haji, bisa saya sambung 4 tahun lagi untuk doktor. Lalu kenapa Ustaz balik? Kata mak saya, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhum. Balik saya. Sudah balik tak sempat lagi. Sudah mau mendaftar, Ustaz bisa Isra Mi'raj? Bisa mulut Nabi? Macam mana mau nulis doktor menjawabnya? <laughs> Oh jadi Ustaz nyalahkan kami nih, enggak. Doakan aja lah. Nanti dapat dokter honoris causa, seribu jam di YouTube katanya ada hadiah dokter. Bolehkah uh, menggunakan obat-obat? Laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin dalam kitab fikih tengah inin, orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustaz boleh, boleh. Dia udah tiga tahun, agugatlah gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup. Pus, mati kap 70 diisi minyak pesawat. Meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun mempeturunkan hawa nafsu yang tidak-tidak hipersek, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak menyalurkan libido seksual bukan untuk memperturutkan hawa nafsu seperti orang kafir nah, itu mesti dipahami dalam Islam apa dalil khitan dalam Al-Quran sebutkan dalil khitan awalu man ikhtatana yang pertama kali berkhitan Ibrahim alaihissalam wa umruhu samanun umurnya 80 tahun bil kudum datang orang dibukanya kamus kudum kudum kudum kudum kudum kudum kampak Nabi Ibrahim berkhitan 80 tahun pakai kampak akhirnya Cina-Cina yang di bawah mendengar takut lari mereka hanya pakai kampak lah padahal coba tengok syarah Sahih Muslim apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj bil Qudum Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun di sebuah kampung bernama Kudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ini ada, di Sumatera ini ada kampung Kampak, ada jalan ke Medan Cikampak. Dia nanya pakai Quran. Kata dia kalau tak ada Quran, kalau ente pakai Quran saudaraku, tak usah sholat subuh karena tak ada solat subuh dalam Quran. Ada tak? Ya ayyuhallazina amanu sallu salat as-subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mana ada? Ayat Quran itu global. Lalu penjelasan detailnya di mana? Dalam hadis. Ayat Quran tentang khitan mana? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang suci di antara suci adalah khitan. Potong kuku suci, cabut ulu ketiak suci, potong rambut suci, bersih badan suci, berkhitan suci. Karena kalau tak dipotong itu ada namanya hasafah. Di atas ada najis. Makanya anak kecil yang belum bersunat bisa memutus sop. Kenapa anak kecil yang belum bersunat memutus sop? Karena ada najis di ujung senapan AK-46. Mengangkat tangan sampai ke telinga ketika takbir, ruku, iktidal. Itu harus apa tidak Pak Ustadz? Sunat. Rukun syarat wajib sunat. mengangkat tangan empat itu sunat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nanti pas mau sujud. Mau bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud Tasahud awal. Allahu Akbar. Sedaun telinga. Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar. Dua. Sami Allahu liman hamidah. Tiga. Bangkit dari tasahud awal. Allahu Akbar. Mengangkatnya sedaun telinga atau sebahu. Allahu Akbar. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Perempuan bagus sampai sebahu. Laki-laki pilih dua. Sedaun telinga atau sebahu. Ada mazhab yang tak mengangkat tangan, ada. Mazhab yang mengangkat sekali saja. Hanafi. Hanafi cuma sekali aja. Allahu Akbar. Lain-lain dia tak angkat lagi. Jadi kawan saya itu Hanafi lah Pak Ustaz. Belum tentu juga. Bisa jadi dia Hanafi, bisa jadi dia malas, bisa jadi dia tak tahu. Masalah akibat zina kata Ustadz diantaranya anak tak boleh pakai bin. Banyak juga tetap yang pakai bin. Karena anak hasil zina. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Karena akte. Karena kita tak ikut orang banyak. Nanti kalau orang banyak pakai celana pendek, kalau orang banyak pakai uh, koteka, hukum bukan ikut orang banyak. Banyak Pak Ustadz yang melakukan. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang diikut itu dalil, bukan orang banyak asal orang banyak buat buat enggak mengapa Ustadz ceramah selalu pakai baju putih sunnah pakai baju putih sunnah Nabi Muhammad pakai baju putih kenapa Ustadz pakai peci hitam Nabi Muhammad pakai sorban hitam kenapa Ustadz tak pakai sorban hilang hidung saya sorban ada dong Nabi Muhammad pakai baju putih ada SMS masuk Ustadz kalau bisa jangan baju putih terus lah kami bingung mencari videonya. Buka ini, itu lagi, ini putih. Gantilah Pak Ustadz, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru, biar mudah kan. Ingatlah judulnya. Jangan baju saya suruh roba. Judulnya ingat. Judul pengajian tuh ingat. Saya pula suruhnya ganti baju. Bagus, anak-anak muda ini sedang semangat, bagus. Ustadz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada satu hadis. Sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis. Sin ba alif to ta marbutoh. Sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Barurat tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi Maliki Syafi'i Ambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh. Tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tuh. Tapi kalau berdiri ada tersisa sikit. Tersisa, tersisa, tersisa, tersisa, tersisa. Ah, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah memercik ke atas naik kaki ke kaki celana kena ke lutut solat kena najis makanya dulu kalau kita pergi ke kampung makcik mau solat makcik ah, tunggu kejap ya dia kasih kain sarung bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil motor ada kain sarung supaya pak solat nanti ganti celana kain sarung karena takut terpercik nah, bagus menghilangkan was-wasa jongkok mana yang harus dikerjakan antara solat qabliyah isya dengan sholat tahiyat al masjid. Dua-duanya buat. Waktunya sempit Pak Ustadz, Qobliyah. Kalau laksanakan Qobliyah, dapat tahiyat al masjid. Tapi kalau laksanakan tahiyat al masjid, tidak dapat Qobliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan Qobliyah, dapat tahiyat al masjid. Kalau laksanakan tahiyat al masjid, tak dapat Qobliyah. Kalau waktu mepet tinggal dua menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang.